Meneruskan bahasan kita mengenai tentang surga. Membahas tentang masalah eh, sifat surga dan keadaan kenikmatan ya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi para penghuni surga. Nah, penghuni surga kita bahas sekarang para penghuni surga para penghuni surga atau mereka yang berhak untuk masuk ke dalam surga itu hanya satu golongan yaitu golongan orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penghuni surga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tauhid orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu setiap orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang berbuat syirik, kufur kepadanya atau mendustakan salah satu pokok-pokok keimanan. Mendustakan salah satu pokok-pokok keimanan baik dalam rukun iman ya ataupun dalam pokok keimanan yang lain. Maka ia diharamkan masuk surga dan tempatnya di neraka. Al-Qur'anul Karim banyak menyebutkan ya bahwa para penghuni surga adalah orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, ya itu alladzina amanu wa amilus solihat dalam Al-Qur'an ya, orang-orang yang berhak menjadi penghuni surga itu adalah alladzina amanu orang-orang yang beriman wa amilus solihat yang mengerjakan amal saleh itu banyak dalam Al-Quranul Karim terkadang Al-Quran memberi rincian dalam Al-Quran terkadang memberi rincian tentang amal-amal soleh yang menyebabkan si pelakunya masuk surga kadang dirinci amal apa saja amal soleh apa saja yang menjadikan pelakunya masuk surga kadang secara mujmal kadang secara mujmal secara umum yaitu alladzina amanu wa amilus Nah, di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa para penghuni surga berhak masuk surga dengan sebab iman dan amal soleh. Jadi, orang-orang masuk surga sebabnya sebabnya itu dengan iman dan amal soleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Qala Allah Ta'ala وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman di sini dan berbuat baik dan beriman dan beramal soleh bagi mereka bahwa bagi mereka ya disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya kullama ruziqu minha min thamrati rizqan qalu hadha alladhi hadha alladhi ruziqna min qabl setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu ya wa mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nah, intinya dalam ayat yang mulia ini ya Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya mereka akan dimasukkan dalam surga-surga ya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Nah, sebelum kita membahas ayat-ayat yang banyak di sini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan orang-orang beriman dan beramal soleh? Kenapa dalam Al-Quran sering digandeng antara al-iman wa amal soleh? Ini jadi syaratnya orang masuk surga itu cuma dua pak, beriman dan beramal soleh. Nah, al-iman Dimaksud dengan iman, Pak ya, secara lugah artinya atostik Jadi ya, secara bahasa dikatakan beriman kepada Allah. Al-iman secara bahasa artinya yaitu membenarkan atostik atau meyakini secara bahasa. Sedangkan al-iman, al-iman secara syar'i secara istilah ya, istilahat al-iman itu artinya al-i'tiqadu bi qalbi wa iqraru bi lisan wa amalu bil jawarih. Ini iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pengertian iman menurut salafus saleh adalah keyakinan dengan hati, kepercayaan dengan hati, pengakuan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Inilah iman, pengertian iman secara syar'i. Nah, adapun tentang al-i'tiqad bi qalbi ya, tentang masalah keyakinan dengan hati, kepercayaan dengan hati. Apa yang maksud dengan keyakinan hati ini? Apa yang maksud dengan al-i'tiqad bi qalbi? apa pengertian kepercayaan dengan hati para salaf eh, salafus saleh para ulama mengatakan ya yang namanya al-i'tiqadu qalbi atau keyakinan dalam hati ini memiliki rukun ya, ini perlu uh, dirinci ini saya menerangkan tentang arti iman karena Allah Subhanahu wa taala kan menjamin orang-orang yang beriman dan beramal saleh nah, apa dimaksud dengan iman yang pertama tadi secara bahasa atas tasdiq ya pembenaran kepercayaan dengan hati secara syar'i adalah keyakinan dengan hati Pembenaran uh, pengakuan dengan lisan diamalkan dengan perbuatan, itu iman. Nah, berkata salafus saleh, al-i'tiqad bi qalbi, keyakinan dengan hati ini memiliki rukun. Ada dua rukun katanya. Jadi al-i'tiqad bi qalbi memiliki rukun kata para ulama. Rukun yang pertama al-ma'rifatu al wal ilmu wa tasdiq Rukun yang pertama, rukun daripada al-i'tiqad ini yang pertama al-ma'rifah yaitu pengetahuan dan ilmu dan pembenaran. Jadi dalam i'tiqad itu ada rukun yang pertama yaitu al-ma'rifah, pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Kemudian ilmu juga mengetahui tentang tauhid wa tasdiq dan juga kebenaran dalam hati, keyakinan. Ini istilah ini dinamakan oleh para ulama salafus saleh dalam kitab kitab Tahawi dikatakan at-tauhidu al-ilmi yaitu tauhid al-ilmi tauhid al-ma'rifah yang dikenal dengan tauhidur rububiyah ini di mana letaknya? Itu dalam hati. Ya. Jadi atas dia pembenaran, al-ilmu, pengetahuan bahwasanya Allah itu al-Khaliq, al-Razzaq, al-Malik, al-Mudabbir. Ini dalam hati. Harus mengetahui dengan ma'rifah. Allah itu yang Maha Pencipta, yang Maha Memiliki, Merajai, yang Maha Mengatur. Ini dikatakan oleh uh, Imam Tahawi yaitu tauhidul al-ilmi. Kemudian juga dikatakan tauhidul rububiyah. Nah, kemudian di dalam al-intiqad bi qalbi, dalam keyakinan hati ada rukun yang kedua. Rukun yang kedua. Nah, yang tadi yang pertama itu diistilahkan oleh ulama uh, usul yang pertama itu ma'rifah wal ilmu wa tasdik itu dikatakan nama yang lainnya juga qaulul qalbi yaitu perkataan hati. Perkataan hati. Jadi di hati itu ada perkataannya ini pembagian para ulama yang Qayyim al-Jauziyah juga ya dalam bukunya beliau Madarij Salikin yang lainnya. Nah, qal qalbi inilah yang dikatakan dengan at-tasdiq, pembenaran wal ma'rifah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya rukun yang kedua, rukun yang kedua dari i'tiqadul qalbi, ya E, ada rukun yang kedua namanya al-iltizamu wal intiyad wa taslim ini rukun yang kedua yang kedua yaitu komitmen al-iltizam komitmen konsisten komitmen konsisten dengan apa yang diyakininya kemudian juga nggak cukup ditambah al intiyad tunduk dalam hati ketundukan wa taslim taslim juga berserah diri kepada Allah ya jadi al-iltizam ini konsisten dengan keyakinannya itu tetap ya tidak berubah-ubah. Ini dikatakan al itiqadu bi qalbi. Pembenaran dengan hati. Rukun yang kedua ini ya, iltizam, Pak. Iltizam itu ya konsisten dengan keyakinannya. Kemudian ditambah dengan ketundukan, totalitas. Kemudian juga at-taslim. Berserah diri, menerima seluruhnya dari Allah, dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan ini dikatakan oleh para ulama usul ya dikatakan amalul qalbi amalan hati wa sama aidan dikatakan juga yaitu tauhid uluhiyah tauhid uluhiyah oleh Imam Tahawi dalam kitab Tahawi nah yang dimaksud dengan amalan qalbi ini banyak di antaranya al-ikhlas ini masuk ke dalam tauhid uluhiyah kemudian juga al-khauf tauhid uluhiyah takut pada Allah Subhanahu wa taala khasyah khusyuk kemudian mahabbah cinta ini namanya amalan qalbi ya kemudian juga sabar kemudian tawakal berserah diri dan yang lainnya amalan-amalan hati banyak harapan roja khauf khasyah jadi dikatakan ini tauhid al amali jadi ini pembagian para ulama dalam membagi tentang masalah tauhid. Ya, yang pertama tauhid al-ilmi dibagi. Yaitu qaulul qalbi, ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah. Ini namanya tauhid ilmi. Di, apa? Allah di, harus diilmui. Maksudnya mengetahui tentang rubiah Allah harus diilmui. Allah Al-Khaliq, Allah Ar-Razzaq, Al-Ghafur yang lainnya. Kemudian juga yang kedua al itizam ya rukun yang kedua ditambah dengan ketundukan kepatuhan totalitas dan berserah diri taslim. Nah, ini artinya Islam. Yang sebenarnya Islam itu dari kata taslim, Pak. Islam itu dari kata taslim. Coba saya tanya, Islam itu apa? Ya, berserah diri secara bahasa. Kemudian secara syar'i Islam itu apa? Dimasuk ke dalam ini amalan qalbi. Kalau orang namanya mengetahui tentang makna Islam sesungguhnya, dia akan mengetahui tentang amalan qalbi ini. Islam menurut uh, para salafus soleh ya, menurut ulama salaf khususnya Ibnu Taimiyah juga saya Al-Alamah Syekh Al-Utsaimin mengatakan al-Islamu yakni yaitu al-istis al-istislam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bihi bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini ini harus diketahui definisi Islam yang lengkap sekali. Meskipun agak pendek tapi kandungannya luas. Kalau kandungannya lengkap. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Dengan mentauhidkannya dalam ibadah. Wal inqiyadu bihi bit dan tunduk patuh kepadanya tunduk patuh kepadanya dengan menjalankan seluruh ketaatan wal bara'atu minasyirki dan berlepas diri dari kesyirikan wa ahlihi dan ahli syirik Nah, ini yang terakhir wal bara'atu minasyirki yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan dari ahli syirki yaitu orang musyrik. Berlepas diri kita. Nah, inilah kandungan dari kalimat la ilaha illallah ya pengertian ini diambil dari kalimat la ilaha illallah la ilaha yang terakhir itu al bara'atu minasyirki berlepas diri dari ahli syirik dari kesyirikan dan ahli syirik illallah yaitu yang tadi berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dengan tunduk total kepadanya eh, menjalankan seluruh ketaatan eh, tunduk patuh kepadanya dengan menjalankan seluruh ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, ini yang dikatakan ya, jadi rukun yang kedua daripada al-i'tiqad namanya al-iltizam ya al-inqiyad kepatuhan ketundukan berserah diri ini dikatakan oleh ulama amalul qalbi amalul amalan hati yang di dalamnya banyak ada mahabbah, ada khosyah, ada khauf, ada roja, tawakal, sabar dan yang lainnya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal ya dia mengatakan man ada al ma'rifah wa tasdiq barang siapa yang mengingkari al ma'rifah barang siapa yang mengingkari atau meniadakan ma'rifatullah pengetahuan tentang Allah pembenaran eh, terhadap Allah Subhanahu wa taala maka dia sudah eh, mengatakan perkataan yang yang yang rusak dan kerusakannya sudah maklum dalam agama Islam ya orang-orang yang yang mengingkari tentang ma'rifatullah, mengingkari tasdik, keyakinan, pembenaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah orang orang Islam dan bukanlah orang yang bertauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, yang apa yang kedua al-iqraru lisan. ini jelas itu pengakuan dengan lisan dan diharuskan namanya orang beriman kepada Allah itu diakui dengan lisan lisannya itu anutqi ya an-natiq yaitu lisannya mengucapkan. Ya artinya pengakuan pengakuan di sini adalah lisannya mengucapkan apa yang ada dalam hatinya. Karena tidak sempurna ya keislaman seorang, keimanan seorang kecuali dengan mengucapkan dengan lisannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini diisyaratkan dalam surat Muhammad ayat 19 Diharuskan adanya ikrar dengan lisan, tidak cukup dalam hati. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Muhammad 19. Fa'lam maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahin kecuali Allah. Kemudian ayat yang lainnya juga Zuhruf ayat uh, eh, 86. Illa man syahida bil haq. Ini yang lebih jelas ayatnya. Illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Ini tentang masalah syafaat sebelumnya tentang masa syafaat orang-orang yang berhak melakukan syafaat pada hari kiamat adalah orang-orang yang bersaksi dengan perkataan yang benar wahum ya'lamun dan mereka mengetahuinya mereka mengilmuinya nah apa yang dimaksud dengan syahida bil apa yang dimaksud dengan persaksian yang benar berkata Ibnu Abbas dimaksud dengan man syahida adalah man syahida bi la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah ya maksudnya orang yang bersaksi dengan persaksian yang benar adalah mereka yang ketika di dunia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dengan lisannya wa hum ya'lamun dan mereka mengilmuinya mereka tidak sekedar ucapan tapi mengetahuinya tadi rukun yang pertama ya mengetahui uh, dengan apa ma'rifatullah dengan ilmu maksudnya tidak hanya sebatas ucapan dia mengetahui ini orang iman beriman sesungguhnya Ya kalau mengucapkan saja ya orang muslim ya dihukumi di dunia. Ya, kalau ini nggak diyakini ya orang munafik. Yang jelas kemunafikannya. Ya, orang orang munafik. Kemudian ya tentang yang ketiga yaitu al-amalu bil jawarih ini jelas bahasanya e, namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus disertai dengan amalan ya dalam amalan sehari-hari itu dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan al-iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi harus uh, tiga hal yaitu i'tiqad bil qalbi, keyakinan hati. Kemudian ada iqrar bil lisan, pengakuan dengan lisan. Kemudian wal amalu bil jawarih, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, amal di sini inilah isyarat dari ayat yang mulia tadi yaitu dalam surat yang lain ya. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 57 dikatakan al-amalu bil jawari ini isyarat pada wa amalus solihat Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min al anharu khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah inilah ini apa yang rukun yang ketiga maksudnya al amal bil jawari mengamalkan dengan anggota badan wa amalus solihat dan mereka mengerjakan amalan soleh ya maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai khalidina fiha abada dan mereka kekal di dalamnya lahum fiha azwajum mutahharah mereka mempunyai istri-istri yang suci wa nudkhiluhum dhillan dhalila dan kami masukkan mereka ke, ke dalam ke tempat yang eh, teduh lagi nyaman dan akan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Nah, ini jadi dalam Al-Qur'an ya intinya banyak uh, eh, bisyarah atau namanya kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Merekalah calon penghuni surga. Al-imanu wal amal soleh. Al iman yaitu tadi tasdiqu bi qalbi wa qawlu bi lisan wa amalu bil jawarih. Ya, jadi mengamalkan dengan anggota badan masuk ke dalam iman. Makanya disebutkan bergandengan. Innalladzina walladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak cukup hanya keyakinan hati. Dia harus dengan ucapan dan harus dengan amalan perbuatan. Nah, tentang ayat yang mulia ini yang tadi yang pertama ya yaitu surat Al-Baqarah ayat 25 yang saya tadi bacakan yang pertama. Di sini ada perkataan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan tentang wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat. Dan beri kabar gembiralah ya dan sampaikanlah berita gembira ya, kepada orang-orang yang beriman. Berkata Ibnu Katsir, ya orang-orang beriman adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala minas suada mereka lah orang-orang ahlu suada, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Al mu'minina bihi wa bi rasulihi. Orang yang beriman dimaksud di sini adalah orang-orang yang yakin yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh dan juga yang beriman kepada rasulnya beriman kepada para rasulnya dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina sadaqu imanihim Kata ibu, ya apa ibu kasir? kalau orang beriman di sini adalah orang-orang yang sodaku beriman, orang-orang yang benar dalam keimanannya. Tidak ragu-ragu. Orang-orang yang benar yang jujur dalam keimanannya. Bi'amalihim solihat itu dibuktikan dengan dengan amal yang soleh. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan waladina amanu wa amilus solihat orang-orang yang beriman kepada para rasul khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jujur dengan keimanannya bi a'malihim as Itu dibuktikan dengan apa? Kejujuran keimanannya dengan melakukan amal-amal yang soleh. Walihada qala ta'ala oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa basyiril ladzina amanu maka sampaikanlah berita gembira kepada mereka mereka dapat kegembiraan dengan apa yaitu la anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar bahasanya mereka telah disediakan oleh Allah surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya ya nah ini tentang arti orang beriman dan beramal soleh orang yang beriman mengimani para rasul dengan yakin-yakinnya dan jujur dengan keimanannya membenarkan risalah para rasul khususnya Nabi Muhammad SAW dan dibuktikan dengan amal soleh maka dikatakan wa'amil solihat tidak sekedar hanya keyakinan ya jadi buktikan dengan amal solihat maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 82, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itulah eh, mereka adalah orang-orang para penghuni surga hum fiha khalidun dan mereka di dalamnya tinggal selama-lamanya kemudian dalam ayat yang lain juga dalam surat An-Nisa 122 qala Allah taala Walladzina amanu wa amilus salihat. Ingat di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam beberapa ayat. Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dan sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh pasti kami akan masukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'adallahi haqqo dan janji Allah itu pasti benar. Waman asdaqu minallahi qila dan siapa yang lebih benar siapa eh, yang yang lebih benar daripada perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian dalam ayat yang lain ya, di banyak intinya dalam ayat-ayat Al-Qur'an eh, orang-orang beriman dan beramal saleh itu pasti waalaikumsalam pasti mereka adalah para penghuni surga. Jadi syaratnya kalau ingin jadi orang penghuni surga para ahli jannah apa ahlul jannah yaitu amanu wa amilus shalihat kemudian juga Imam At-Tabari menafsirkan dalam surat An-Nisa 124 sini ada enggak yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang beriman dan orang saleh. Imam At-Tabari dalam tafsirnya Tabari apa Ibnu Jarir At-Tabari ya yang hidup tahun sekitar 400 Hijriah atau 300 Hijriah Imam Tabari. Kalau Allah Taala dalam surat An-Nisa ayat 124, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna naqira." Ya, orang-orang wamayyamaluna solihatan orang-orang yang eh, siapa saja ya orang-orang yang beramal dengan amal soleh melakukan amal soleh dari eh, orang-orang uh, beriman dari laki-laki ataupun perempuan sedangkan mereka dalam keadaan beriman mukmin faulaika yadkhulunal jannah dan mereka itu pasti akan dimasukkan dalam surga. Nah, yang masuk dengan mukmin di sini, wa huwa mukmin yakni maksudnya kata Imam Ibnu Jarir atau Bari artinya mukmin di sini annalladzina shadaqullahi wa rasulahu wa amanu bil kitabi kulli yaitu orang-orang yang membenarkan risalah para rasul mereka juga yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala membenarkan rasulnya risalah para rasul dan mereka beriman terhadap atau beriman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini turunkan. Wazinu dzalika bi sholihil a'mal. Kemudian keimanan mereka dihias dengan amal soleh. Maksudnya diteruskan dengan amal soleh. Ya. Maka mereka itulah calon penghuni e, surga. Fasaufa yadkhulum yadkhumullahu yadkhumuhullahu jannah dan mereka pasti nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan di dalamnya yaitu Darul Karamah yaitu kampung kemuliaan ya kampung uh, ya al izzah apa kemuliaan dan kampung keabadian yang dimana uh, eh, Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalamnya bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh Nah ini jadi artinya mukmin ya, yaitu orang yang membenarkan ya Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinannya yang jujur ke membenarkan Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam risalahnya dan juga membenarkan seluruh kitab-kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kemudian juga dibarengi dengan amal soleh yang sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang beriman, waladina amanu wa amil solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Nah kemudian dalam ayat yang lain juga surat Al-A'raf ayat 42. Kalau Allah Taala, waladina amanu wa amil solihat. Kalau kita perhatikan berapa ayat Pak ya yang saya sudah sebutkan itu semua diawali dengan waladina amanu wa amilus solihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh kami tidak memikulkan kewajiban pada diri mereka melainkan sekedar kesanggupannya mereka itulah penghuni-penghuni surga mereka kekal di dalamnya ingat di, belakang ada kata hum oh, apa hum fiha khalidun ini mengisyaratkan bahwasanya surga itu abadi penghuninya juga abadi ya maka dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim nanti kematian al-maut itu akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala kematian akan diwujudkan dengan seekor uh, kambing kibas. Kemudian nanti akan diseru oh, penghuni surga, wahai penghuni surga, tahukah kalian apa ini? Iya, itu adalah kematian. Kakak dibawa ya, antara uh, surga dan neraka. Kematian itu ya diwujudkan seekor kibas, seekor kambing. Maka dipanggil penghuni neraka, wahai penghuni neraka, tahukah kamu apakah ini? Iya, yaitu itu adalah kematian. Maka disembelihlah. Kematian itu intinya dimusnahkan. Maka ada penyeru, wahai penghuni surga, kalian kekal selama-lamanya ya kalian kekal sama lamanya di dalam surga maka bertambahlah kebahagiaan penghuni surga wahai penghuni neraka kalian tetap selamanya dalam neraka disiksa terus disiksa maka semakin sedih dan semakin menderita orang-orang ahli neraka naudzubillah ya, ini intinya syarat kalau mendengar dalam Al-Qur'an hum fiha khalidun hum fiha khalidun ini menandakan kekal keabadian selama-lamanya Pak. Kalau orang sudah masuk neraka, orang-orang kafir tentunya, ya orang munafik kekal di dalamnya. Orang-orang masuk surga kekal tidak akan berpindah tempat darinya. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala Uh, memberi kabar gembira dalam surat At-Taubah ayat 72. Coba direnungkan setiap ayat yang saya baca itu sebagai basyirah kepada diri kita, Pak ya, untuk lebih komitmen dengan agama kita yang mulia, agama Islam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha." Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adnan waridwanum waridwanu minallahi akbar dan keriduan Allah adalah lebih besar dalika huwal fawzul azim dan itu adalah keberuntungan yang besar atau bah 72 jadi keberuntungan yang besar apa masuk surganya Allah dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala Kemudian dalam ayat yang lain surat Yunus ayat 9 sampai 10. kalau Allah Ta'ala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum bi Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh Mereka diberi petunjuk oleh Allah Tuhan mereka karena keimanannya ya. Tajri min tahtihal anharu fi jannatin na'im di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Dimaksud dengan di bawah, Pak. Kalau mendengar ayat Al-Qur'an banyak sini apa? Uh, tajri min tahtihal anharu yang di bawahnya mengalir sungai-sungai maksudnya bukan di bawah surga maksudnya di bawah istana mereka di bawah pohon-pohon sungai itu mengalir dalam tafsirnya bukan berarti di bawah surga mengalir itu enggak Maksudnya yaitu di bawah pohon-pohon, kemudian di bawah istana itu, di bawahnya, bukan bawah tanah istananya, tapi di bawah istana, ya, mengalir sungai-sungai kemana saja. Yang sudah saya bahas tentang sungai-sungai surga, ada sungai uh, madu, ada sungai susu, ada sungai uh, eh, khomer dan yang lainnya. Kemudian uh, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin eh, doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma maha suci Allah ya artinya subhanakallah itu maha suci Allah maha suci engkau wahai Allah Tuhanku wa tahiyyatuhum fiha salam dan mereka eh, salam penghormatan mereka di dalamnya itu salam jadi ucapan salam ini assalamualaikum itu itu ucapan penghormatan di surga. Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia buat kaum muslimin. Ucapan assalamualaikum itu adalah ucapan salam di surga. Maka di antara amalan yang bisa memasukkan seorang dalam surga yaitu absus salamu bainakum amalan yang bisa menjadikan kalian atau orang-orang Islam maksudnya dalam sebuah hadis memasukkan dalam surga yaitu apa absus salam bainakum menyebarkan salam di antara kalian. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasul SAW mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang menjadikan kalian masuk surga?" Itu sebutkan. tidaklah kalian tidak tidak akan kalian tidak akan kalian masuk surga kecuali kalian saling mencintai di antara kalian dan kalian ya, maukah menunjukkan amalan yang bisa menjadikan kalian saling mencintai yaitu apa yaitu absus salam bainakum yaitu menyebarkan salam di antara kalian ya kalian tidak akan masuk surga kecuali saling mencintai Ahli berzinah di antara kalian. Dan moga aku tunjukkan amalan yang amalan yang menjadikan kalian saling mencintai. Apa itu wahai Rasulullah? Yaitu afsus salam bainakum, yaitu menyebarkan salam di antara kalian. Maka itulah amalan yang bisa menjadikan kita masuk surga. Ya, jadi jangan dianggap eh, eh apa dianggap eh, enteng tentang salam riba. Ini adalah ucapan salam ahlinya surga. Kalau orang sudah mencintai amalan-amalan walaupun di surga, maka Allah akan masukkan dalam surga, yaitu menyebarkan salam di antara kita. Assalamualaikum. Ini adalah salam kehormatan. Kemudian dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahirabbil Dalam tafsir, apa yang maksud dengan di sini? Dengan kata-kata dakwahum fiha subhanakallahumma Kan di sini di, di, apa, di, di, uh, diterangkan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya di bawah mereka mengalir sungai-sungai di, di dalam surga yang penuh kenikmatan. Doa mereka di dalamnya ada doa mereka ada doa yaitu subhanakallahumma. Apa yang dimaksud dengan doa ini? Kenapa orang-orang penuh surga berdoa dengan doa ini? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, merujuk kepada Ibnu Abbas. Maksudnya subhanakallahumma ini tatkala para penghuni surga sudah di dalam surga, kemudian mereka pingin dihidangkan makanan dan minuman. Maka kata Ibnu Abbas, mereka cukup dengan mengatakan subhanakallahumma. Maha suci engkau maha, maha suci engkau wahai Allah. Ucapannya kan maha suci engkau wahai Allah. Maka tatkala diucapkan itu maka disediakanlah atau berdirilah atau datanglah para pelayan yang jumlahnya ribuan yang membawa semuanya membawa hidangan dalam tafsir tafsir Ibnu Katsir itu diambil dari perkataan Ibnu Abbas tatkala penghuni surga mau makan atau mau minum atau ingin sesuatu dalam surga di dalam istananya maka cukup mengatakan Subhanakallahumma. Maka dengan mengatakan begitu, berdirilah atau datanglah maaf, datanglah para pelayan yang membawa berbagai macam makanan. Kemudian ingin apa lagi? Mengatakan subhanakallahumma. Datanglah apa yang diinginkan. Ini maksud daripada dan doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma. Kata Ibnu Abbas. Jadi setiap apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan subhanallah, maka datang apa yang mereka inginkan. Mereka pengin makanan, maka datanglah pelayan pelayan yang membawa oh, bermacam-macam makanan yang disiapkan sampai ribuan katanya ah, ya datang dan menyuguhkan makanan itu dan dia makan ya tidak akan kenyang selama-lamanya maksudnya terus dia akan makan eh, hidangan surga wallahu alam ya nah ini tentang uh, dalil apa namanya Al-Qur'an surat Yunus ayat 9 10 yang intinya orang-orang yang masuk surga adalah orang beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini tentang bagaimana kenikmatan di surga dan yang lainnya ya. E, kemudian dalam ayat yang lain surat Maryam ayat 30 31 Qala Allah Ta'ala Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraqin muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'ma thawabu hasunat wa hasunat murtafaqa. Maryam ayat 30 sampai 31. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Adnan mengalir eh, sungai-sungai di bawahnya dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan e, mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Lihat di sini bagaimana gambarannya para penghuni surga, Pak. Ya, di sini mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas dan mereka memakai pakaian yang hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Jadi sutranya yang halus dan sutra yang tebal. Dari mana pakaiannya ini? Pakaiannya keluar dari yaitu dari pohon dari uh, buah uh, yang ada di surga. Pakaian yang penghuni surga itu dikeluarkan dari pohon apa buah dari dari surga. Yang dalam surat apa sebutkan kemarin tentang uh, buah-buahan surga. Ya, yang mengeluarkan pakaian pakaian penghuni penghuni surga. Ada yang apa, apa ayatnya? ya, yaitu dalam surat uh, Al-Waqiah An-Najm 17 tentang uh, pakaian-pakaian uh, penghuni surga pohon tuba hmm? pohon tuba oh iya ya pohon tuba jadi uh, pakaian-pakaian uh, uh, surga itu dikeluarkan dari pohon yang namanya pohon tuba ya dari pohon tuba itu keluar mayang-mayangnya atau keluar buah-buahannya kemudian dari buah itulah keluar apa yaitu pakaian surga yaitu dalam surat al-waqiah wa talahim mangdud yaitu pohon pisang yang bersusun dia talhah di sini ya tafsiran para ulama dari pohon inilah dikeluarkan pakaian dari dari surga Allah alam itu pohon, uh, pohon tuba yang syarih dalam Al-Qur'an Nah intinya eh, pakaian-pakaian uh, penghuni surga itu di sutra yang tebal dan uh, sutra yang tipis itu yang dikeluarkan dari pohon tuba dari uh, yang ada di surga. Ya Allah alam. Soal. Nah kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman uh, surat Toha ayat 75 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan uh, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat qad 'amila shalihati fa ulaika humud darajatul 'ula." Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa jazaa'u man tazakka. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, ini jelas. Jadi beriman dan beramal soleh. Lagi sesungguh sungguh-sungguh telah beramal soleh, gitu kan? Beriman dan sungguh telah beramal soleh. Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi mulia, yaitu surga Adnan yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya dan itu adalah balasan bagi orang-orang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan di dalam berbagai kesempatan ya dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa mereka berhak masuk surga karena mereka merealisasikan merealisasikan satu dari nilai-nilai keimanan atau melakukan amal soleh dan terkadang Allah merinci amal-amal soleh dengan panjang lebar dalam Al-Quran Dan dalam kesempatan lain Allah menyebutkan bahwa mereka berhak masuk ke dalam surga Dengan sebab iman dan Islam Perlu digarisbawahi Pak, diingat Orang masuk surga itu disebabkan oleh iman dan amal soleh Sebabnya Bukan berarti amal itulah yang menjadikan dia masuk surga Karena dalam hadis yang sahih eh, Ashabus Sunan kalau nggak salah Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya kalian masuk surga itu bukan karena amal kalian, tapi karena rahmat dan karunia Allah. Juga engkau wahai Rasulullah, juga aku. Dan tidaklah seorang diazab di neraka itu dikarena eh, apa karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga bukan karena bukan karena amal kita secara langsung bukan. Jadi bukan berarti kita beramal Allah memberi upah dengan surga langsung bukan. Tapi orang masuk surga itu karena sebab. Dalilnya surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebelumnya kan tentang uh, surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala terakhir mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi surga itu sebagai balasan terhadap apa atau amal yang telah mereka kerjakan. Nah, para mufasir ketika menafsirkan ayat ini jazaa'an bima, bima, bima di sini itu bima sababia. Maksudnya dengan sebab amal kalian, maka Allah memberi balasan dengan surga. Dengan sebab amal kalian, amal soleh, maka Allah masukkan, Allah beri balasan dengan surga. Jadi sebab-sebab masuk surga itu amal soleh. Ada sebabnya. Bukan berarti dengan amal itu langsung Allah beri ganjaran dengan surga. Bukan berarti seperti perdagangan itu uh, eh, apa namanya? Ya, kita beramal ini kemudian dengan surga. Karena nggak nggak nggak apa namanya? nggak nggak bisa ya. Maksudnya amal kita itu dinilai dengan surga langsung kan sholat kita itu nggak mampu apa kita sempurna nggak sholat kita puasa kita pasti ada kurangnya sholat nggak husu sholat kadang juga terakhir waktunya sholat kadang juga uh, apa namanya nggak nggak nggak sempurna rukunnya nggak sempurna wajibnya kalau dinilai dengan surga nggak nggak pantas tapi amal itu sebab dari orang masuk surga karena nggak mungkin orang masuk surga kecuali dengan amal Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, disebabkan uh, disebabkan oleh amal soleh yang telah kalian kerjakan. Maka Allah membalas dengan surga. Jadi intinya jangan merasa kita sudah beramal soleh pasti masuk surga bukan ya ya karena ya apa namanya e, tidak senilai amal kita dengan surga yang Allah sediakan maka dalam hadis yang sahih kan ala wa inna silatallahi ghaliyah ketahuilah bahwasanya bah, apa namanya barang dagangan Allah itu sangat tinggi sangat tinggi nilainya wa ya, ala inna silatallahi hiyal jannah ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga sangat tinggi Ya, jadi bukan senilai dengan amal kita intinya bukan, tapi sebab daripada masuk surga adalah dengan amal soleh. Seperti contohnya orang sebab e, ingin e, kaya, yaitu dengan mencari rizki. Sebab orang mempunyai anak, yaitu dengan nikah. Itu sudah sunatullah dan sebab orang masuk surga sebabnya amal soleh. Jadi nggak mungkin orang yang nggak nggak beramal soleh akan masuk surga intinya begitu ya. Pasti orang yang beramal soleh itu yaitu dengan sebabnya amal soleh akan masuk ke dalam surga. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang uh, apa? amalan-amalan yang menjadikan orang masuk surga, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala di antaranya takut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan yang menjadikan orang masuk surga. Sebab ya, masuk surga yaitu kalau Allah taala, "Ya ibadi la khaufun 'alaikumul wa la antum tahzanun." Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Hai hamba-hambaku, tiada khawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. Yaitu, maaf di sini bukan orang yang takut, tapi siapa? Orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ini amal yang pertama, mengimani ayat-ayat Allah, tidak ada keraguan. Kemudian adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Nah, ini muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun dan masuklah kamu ke dalam surga kamu dan istri-istri kamu digembirakan, dapat kegembiraan maksudnya. Nah, ayat ini surah Az-Zukhruf ayat 68 sampai 70 ini dalil di mana yang menunjukkan bahwasanya orang-orang mukmin akan masuk ke dalam surga beserta dengan istri-istrinya dan keluarganya, khususnya istrinya. Jadi istrinya istrinya yang di surga, eh, istrinya yang di dunia menjadi istrinya di surga. Kalau seiman, semanhaj, seakidah dengan dalil ini, wa antum wa azwajukum dan masuklah kamu dan juga istri-istri kalian. Ya masuklah kamu ke dalam surga dan kamu dan istri-istri kalian, istri kamu ya mendapat kegembiraan. Ini ya, ya ayat ini. Jadi amal yang pertama Pak dalam ayat ini mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, jangan ragu sedikit pun dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terkadang Allah menerangkan bahwa mereka berhak masuk ke dalam surga karena mereka menjalankan ajaran-ajaran agama Allah dengan ikhlas. Di antaranya nih sebabnya. Pertama tadi Pak, yang pertama sebabnya meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu. Yang kedua, ini ingat dengan eh, hadis Al-Bara bin Azib. Meyakini ayat-ayat Allah bisa menyelamatkan orang dari azab kubur. Hadis Bara bin Azib dari hadis Imam Tirmizi, eh, Ibnu Majah ya, bukan Ibnu Majah, Abu Daud. Dikatakan di sana kan, tatkala orang beriman ditanya, "Man apa ma amaluka?" Ini saya ingatkan dengan hadis Barok bin Azib tentang keadaan fitnatul kubur. Fitnatul kubur, fitnahnya di kuburan, ya di dalam kubur maksudnya. Ketika ditanya, "Ma amaluka?" setelah dikata, "Ma man rabbuka?" "Man nabiyuka?" dinuka, maka ada tambahan ma amaluka apakah apa amal-amal kamu ketika di dunia ada yang ingat apa jawabannya Ya, ketika ditanya mandat Allah ketiga, iya dalam riwayat yang lain tiga, tapi dalam riwayat ini di, di, di, empat pertanyaan. Yang terakhirnya ma amaluka, apa amalanmu, apa pekerjaanmu ketika di dunia? Apa, Pak? Hadis Baru bin Azim itu ada yang ingat nggak? Kan sudah di eh, ini sebelumnya tentang uh, alam barzah kan sudah dikupas, sudah dibahas. Apa? Ada yang ingat? Jawabannya apa Pak Tonton? Ma'amaluka. Benar mantra buka siapa Tuhan kamu? Robi Allah ya lantang ini harus hafal pak maksudnya harus harus uh, makrifah maksudnya betul-betul harus hafal juga karena supaya menjiwai nanti di, di alam barzah bisa bisa bisa apa bisa menjawab ya ma, apa mantra buka Robi Allah Tuhan kami adalah Allah man nabiyuka siapa nabi kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian madinuka dinil Islam. Yang terakhir ma'amaluka, apa perbuatan, apa pekerjaan, apa amalmu ketika di dunia? Maka dia akan jawab ya. Qiraatul Quran. Saya kerjaan saya membaca Al-Qur'an. Wa wa sadaqtu bih dan saya membenarkannya Wa aman tubi dan kami dan saya mengimaninya tanpa ragu. Satu huruf pun. Ini yang perlu dikatakan. Membaca Quran, tiap saya selalu baca Quran ya Allah. Kemudian saya membenarkan isinya, saya mengimani dengan Quran ini. Saya apa beriman kepada quran Kemudian apa yang terakhir? Wa amil tubihi dan kami dan kami saya juga beramal dengannya. Nah, jadi yang terakhir ini amal. Eh, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini ini adalah amalan yang bisa menyelamatkan orang dari azab kubur dan bisa menjadikan orang masuk dalam surga. Ingat, yaitu mengimani ayat-ayat Allah tanpa ragu sedikit pun, Pak. Ya, tanpa ragu sedikit pun. Yang kedua, yang kedua apa? Yaitu al-ikhlas. Kemudian menjalankan agama Allah dengan ikhlas. Kalau Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 40 43 Allah Taala illa ibada illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa maksudnya hamba-hamba Allah yang mukhlis sini ya yang ikhlas mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu fawakih fawakihu wahum mukramun yaitu buah-buahan diberikan buah-buahan di surga dan mereka dalam keadaan dimuliakan. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah fi na'im dalam surga-surga yang penuh nikmat. Intinya dalam ayat ini as sifat amalan penghuni surga ketika di dunia apa? Mereka menjalankan ajaran agama dengan ikhlas ya menjalankan amal soleh ajaran agama Islam dengan dengan ikhlas. Mana yang menunjukkan hal demikian dalam kata-kata Allah ibadallahil mukhlasin, hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maksudnya di sini hamba Allah yang ikhlas ketika menjalankan amal ibadah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa mereka berhak masuk surga karena kekuatan hubungannya dengan Allah, kecintaan dan penghambaan mereka kepada Allah. Nah, di sini ya kekuatan cintanya, mahabbah. Kemudian juga dalam ubudiyahnya, penghambaan ubudiyah totalitas kemudian juga ya ya apa nama eh, ketundukan ketundukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat uh, eh, 15 sampai 17. kalau Allah taala Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diberi, diberi, diperingatkan apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami mereka menyungkur sujud dan tasbih serta memuji Tuhannya. Ini ayat itu sajadah. Disyariatkan apa eh, apa namanya sujud tilawah. Ayat-ayat sajadah sini. Eh, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Apa amalannya? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini amalannya. Di samping dia kalau mendengar ayat-ayat Allah langsung dia tersungkur sujud dan bertasbih memuji Allah. Sujud tilawah. Kemudian apa amalan juga lambung mereka jauh dari tempat tidur. Apa maksudnya? Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Iya, maksudnya adalah mendirikan sholat malam berdiri di tengah malam sepertiga malam terakhir meninggalkan tempat tidurnya kemudian dia berdiri untuk menghadap Allah dengan sholat kiamulail. kemudian apa dan mereka merasa takut dan harap Khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun dan mereka merasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menafahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka yaitu zakat dan sedekah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun juga ada jazaa'an bima kanu ya'malun dan eh, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan maksudnya kenikmatan surga sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sini jazaa'an bima kanu ya'malun. Bima di sini bak sababiyah, Pak. Yaitu disebabkan atas amal soleh yang telah mereka kerjakan. Sebabnya ya mereka masuk surga, mendapat kenikmatan, mendapat rezeki yang abadi selamanya disebabkan amal yang telah mereka kerjakan. Nah, ini ini yang eh, amalan yang berikutnya, amalan yang menjadikan orang masuk surga adalah kecintaan Nah, cinta itu sebagai apa, Pak? Cinta ini amalan apa? Cinta ini amalan hati. dan juga pilarnya ibadah. Ingat, pilar ibadah itu ada tiga. Perlu diingat ini terus ini. Yaitu mahabbah, yang kedua yang kedua apa? Pilarnya ibadah. Yang pertama mahabbah, cinta kepada Allah. Enggak mungkin orang kalau ibadah enggak ada cinta. Roja, roja harapan. Khauf, takut. Nah, semuanya ada dalam ayat ini. Bisa dilihat ayat ini, semuanya ada. Ya. Semuanya ada. Kata-kata innama yu'minuna bi yu'minu bi ayatina alladziina idza idza dzukiru biha kharu sujada wasabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami mereka tersungkur sujud dan bertasbih. Ini adalah gambaran cinta. Kata para ulama, ini gambaran cinta. Beliau mendengar ayat Allah saking cintanya tersentuh dia tersungkur sujud. Tambah lagi dia berenang air mata. Uh, ini gambaran tentang kecintaan. Kemudian mana yang menunjukkan tentang takut? Ini kan tatajaba junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum dan mereka apa? berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah dengan apa? Khauf, takut, wa tama'a. Ini tama'a ini adalah roja, harapan. Harapan. Ya, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini terkumpul tiga, yaitu mahabbah. dia sujud itu menggambarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga uh, takut, kemudian uh, harapan. Termasuk amal-amal yang menyebabkan pelakunya masuk surga adalah sabar dan tawakal sabar dan tawakal di antaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 58 sampai 59. Qala Allah qala Allah taala walladzina amanu wa amilus salihat. Sini juga ada. dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi sesungguhnya kami akan tempatkan mereka pada istana-istana yang tinggi ghuraf itu istana bukan tempat istana yang tinggi dalam surga ya eh, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha Jalan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. nikma ajrul ni'mal ah nikma ajrul amilin. Dan apa namanya? Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal soleh alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bersabar dan bertawakal pada Tuhannya. Tawakal ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga diantaranya amalan yang menjadikan orang masuk surga adalah istiqomah, konsisten dalam keimanan. Ya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14, kalau Allah Taala Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala 'alaihim wala hum Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Ini konsisten istiqomah. Kemudian mereka tetap istiqomah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita mereka itulah ini kan ulaika ashabul jannati khalidina fiha dan mereka itulah penghuni-penghuni surga mereka kekal di dalamnya jazaa'an bima kanu ya'malun sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan disebabkan oleh amal soleh yang telah mereka kerjakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang bisa menjadi yang menunjukkan atau yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kalau Rasul uh, Rasul mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Uh, Katakanlah, katakanlah saya beriman kepada Allah. Ya, iman tauhid. Tumastaqim kemudian istiqomahlah kamu di atas jalan itu, di atas perkataanmu. Jadi beriman dan istiqomah. Konsisten di atas keimanan. Ya, maka uh, itu adalah amalan pendidikan masuk dalam surga. Allah alam bissawab. Ya. Oh, ada yang ditanyakan mungkin sampai di sini. Ya. Ya banyak ya amal-amalan. Jadi ini secara mujmal intinya Pak ya amalan menjadikan orang masuk surga secara mujmal itu alladzina amanu wa amilus solihat beriman dan beramal soleh secara, secara rinci dirinci oleh dalam Al-Qur'an dirinci lagi amal apa jadi ada sabar ada tawakal beriman kepada Allah istiqomah kemudian juga cinta takut kepada Allah ya harapan kepada Allah ini amalan yang rinci ya kalau mujmalnya beriman dan beramal soleh ya dan juga merendahkan diri eh, kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu at-tadallul merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sombong karena orang-orang sombong itu tempatnya neraka maka dalam hadis yang sahih kan neraka dengan surga itu berbicara neraka dan surga itu berdebat kata surga bahwasanya orang-orang yang penghuni yang menempati aku mereka adalah orang-orang yang doib, orang-orang yang lemah wal masakin wal fukoro mereka orang miskin orang fukoro yang beriman maksudnya beriman orang-orang lemah kebanyakan orang lemah kata surga jadi yang menghuni aku yang menempati aku adalah kebanyakan orang yang beriman dalam kalangan orang yang lemah lemah segi apa segi kekayaan lemah dalam segi kekuasaan biasa-biasa saja enggak punya nggak nggak nggak nggak dia apa namanya ketika di dunia nggak nggak sombong tawadu rendah diri hadapan Allah Subhanahu wa taala maka neraka dimatakan bahwasanya penghuniku orang-orang yang akan menempati aku al-jabarut ya al-mutakabbir kan orang-orang yang merasa dirinya hebat orang-orang yang sombong ya yaitu kata dalam sebuah hadis yang sahih jadi kebanyakan orang penghuni neraka orang-orang yang sombong, takabur. Dan penghuni neraka, eh, penghuni surga adalah orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah, orang yang lemah, wal fuqara wal masakin. Maka tatkala Nabi SAW melihat surga, tatkala Mi'raj, beliau mengatakan bahwasanya aku lihat penghuni surga itu kebanyakan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan aku melihat neraka itu adalah kebanyakan dari orang-orang orang yang al-aghniya, orang-orang yang kaya ketika di dunia. Ya, ya dengan kekayaan. Tapi kalau kekayaan itu di atas eh, di tangan orang yang soleh, itu adalah dua kenikmatan. Maka berkata salafus soleh kalau nggak salah ibu Mubarak, sungguh nikmat kekayaan di tangannya orang yang beriman soleh maka itulah dua kenikmatan kenikmatan kekayaan kenikmatan keimanan dan amal soleh jadi se -se senikmat-nikmatnya atau sebagus-bagusnya sebuah kekayaan atau harta benda dipegang oleh orang soleh kata ibu Mubarak dua kenikmatan terkumpul kenapa? karena ibu Mubarak termasuk tabi yang kaya ibu Mubarak tabi yang kaya dia mengatakan begitu sedikmat nikmatnya adalah kekayaan yang dipegang oleh orang soleh. Kenapa bisa dikendalikan? Maka dia akan kebaikannya banyak. Membangun masjid, membangun uh, dakwah, uh, miskin. Maka dia juga orang yang beriman bersama dengan kenikmatan uh, eh, Atau benda dan juga dapat pahala besar. Ibu Mubarak terkenal tabiin yang kaya. Maka setiap tahun dia pergi haji dan juga bawa rombongan biayanya dari dia kisahnya menakjubkan nih. Ya. ada yang apa nggak kisahnya ibu Mubarak haji jadi kalau dia haji, dia ngajak orang-orang. Siapa yang mau berhaji sekarang tahun sekarang? Saya wahai imam. Mana mana perbekalan kamu mana? Bekalnya. Mau haji itu mana bekalnya? Ini serahkan. Saya sama Ibnu barok disimpan di tempat khusus. Tutup rapat. Siapa saja yang mau ke haji bersama aku? Aku mana perbekalannya? Diminta perbekalannya, bekalnya, biayanya. Mana? Disimpan, barok. Simpan semuanya rapi. Ayo berangkat. Berangkat dan banyak yang beserta imam kan seorang ulama juga orang kaya. Kekayaannya ya banyak. Maka dia berangkat di perjalanan itu semuanya ditraktir sama dia. Semua dari biaya ibu barok, makan. Sampai di Mekah juga sama ketika mau pulang kamu mau beli apa oleh-olehnya beli sesuka kamu beli semuanya dari sangkanya itu dari perbekalan dia kan dititipin ibu Mubarak kan pinternya itu Ibnu Mubarak ya disangkanya kayak itu uang saya makanya dia sudah enaknya belanja udah udah semuanya pulang hajinya selesai di, di, di selama di Mekah juga dibiayain sama ibu Mubarak dan dia juga bawa oleh-oleh tatkala sudah datang di rumahnya di di, di, di negerinya maka dibukalah perbekalan itu dikasihkan dikembalikan masing-masing ini perbekalan kamu ini perbekalan kamu oh kaget kan masih dibuka masih utuh enggak sepeser pun di, diambil ah, saking saudagarnya saking dermawannya semuanya itu dihajikan sama dia nah zaman sekarang ada enggak di tiap tahun Minggu baru setiap tahun. Ah, jadi kalau bagus kalau ada haji <laughs> orang mau meniru, ya, mak ya makanya makanya makanya para salaf gimana pak ya sudah ilmunya tinggi, amalnya juga nggak bisa nyampe. Maka betul sudah Rasulullah khairuna sukorni sebaik-baik adalah eh, sebaik-baik manusia adalah generasiku dan sumal ladhi yalunahum setelahnya siapa setelahnya ini dari mubarak diantaranya ada nggak seperti ini sampai udah ilmunya tinggi seorang alul hadis juga dermawannya luar biasa sekarang juga kan mungkin ya berangkat haji nanti besoknya ditagih lagi mana <laughs> biayanya ya bahayanya besar <laughs> ya nah, inilah jadi ya Allah alam ya kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala Pak ya. takut kepada Allah adalah amalan hati yang menjadikan orang ya uh, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah uh, jamin dengan dua surga. Jadi orang yang takut kepada Allah, Allah jamin dengan dua surga. Dan surah Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan orang-orang yang takut akan saat menghadapi Tuhannya ada dua surga. Kata mufasir maksudnya dia diberikan jatah dua surga. Ya, mau milih salah satunya atau mau masuk ke dalam dua-duanya. Allah alam bisawab. Ustaz bentuk takut kita kepada Allah kan kadang-kadang dirasakan pada saat sholat gitu. idealnya kita mengerti artinya kemudian kita menghayati sampai akhir menangis tapi kebanyakan dari kita rata-rata kalau misalnya kita sholat pun bayangin orang tua baru kita bisa menangis gitu terus bayangin anak yang jauh apakah itu salah ya gitu Pak karena iya. kadang-kadang muncul seperti itu sebagai manusia biasa gitu Pak iya. kita kan kadang-kadang nggak tahu artinya maknanya Al-Quran kita hanya menghayati dari segi bacaan iya. saja gitu jadi dia nangis ketika sholat itu karena bukan nangisnya dari penghayatan bacaan, tapi menangisi seseorang. Ya, menangisi seseorang. Misalnya orang baru meninggal, iya. Gitu, gitu. Itu bukan dikatakan khusyuk dalam sholat atau juga khosyah atau juga takut yang sebenarnya. Maka ada perkata dalam sebuah fatwa ya, Uh, di Lajnah Daimah nggak salah seorang perempuan yang dia bertanya bagaimana saya kalau sholat Eh, saya menangis terus kemudian menangisnya karena apa kalau menangisnya karena takut pada hari kiamat ya takut uh, dari asal kubur takut neraka ya maka itu menangisnya bagus ibadah mengandung pahala itu menunjukkan kehusuan yang betul tapi kalau takutnya selain itu itu bukan menunjukkan tentang kehusuan ya misalkan pas diingat bu oh, bapaknya meninggal nangis ketika sholat bukan itu maksudnya ya bukan maksudnya karena Ibnu Qayyim pernah dalam bukunya juga kan Madarik Salikin kemudian Al Fawaid ya menjelaskan bahwasanya e, nangisnya nangis seseorang itu itu bertingkat-tingkat sampai ada tujuh jenis nangis kata Ibnu Qayyim ada nangis takut karena Allah ada nangis karena ria. Ada nangis karena ketakutan sesuatu. Ada nangis ketika nangis sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala masyaallah ilmunya luar biasa. Nangis eh, itu saja dibagi-bagi sampai di radio kantor pernah saya dengar tentang perkataan Ibnu Qayyim itu. Wal buka'u sab'ah anwa katanya. Nangis itu ada tujuh macam. Dan mana nangis yang ibadah itu mana? Nah, ada nangis ada takut kepada Allah siksaannya marifatullah betul-betul ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ada nangis karena ria ada nangis karena uh, apa ketakutan ada nangis karena kekhawatiran macam-macam ada nangis kegembiraan ya, bergembira terus dia nangis ya nah, jadi mana yang ibadah adalah nangis yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala takut pada hari kiamat ya ancamannya nerakanya azab kubur atau yang lainnya ya uh, sekarang ada masalahnya hukumnya boleh nggak menangis ketika sholat Pak Fikih mengatakan boleh dianjurkan mana contohnya contohnya adalah Umar bin Khattab ya Umar eh, ya, sunnahnya sahabat itu sunnah yang yang yang harus diikuti karena Rasul mengatakan waalaikum bisunati wa sunati wa sunati al mahdi mimba Ya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafah rasulina, ya, Umar termasuk al-khilafah, al eh, apa eh, khalifah. Umar bin Khattab kalau dia ngimamin maka kalau dia baca surat-surat yang dalamnya ada azab kubur, ada azab neraka, maka terolah bergemuruh. Suaranya itu ada ada bergemuruh, maksudnya apa? Nahan nangis. Nangisnya ditahan. Tapi dia nangis, tapi nangisnya terisak-isak aja, enggak dibuka gitu. Enggak tuh eh, nangis terusan dari dalam surat, tapi dia nahan dan tersengguk-sengguk itu dalam riwayatnya. Nah itu ya, di, dianjurkan ya, juga banyak kisah-kisah para salaf yang dia nangis ketika ketika sholat. Tapi jangan sampai mengeluarkan suara yang di luar sholat seperti suara lengkingan atau suara apa itu akhirnya bisa makruh dalam hal sholat karena nggak boleh e, melakukan suara, suara yang yang bukan dalam suara sholat ya nggak disyariatkan. Eh, nangis sampai eh, apa suara kencang gitu itu bisa dimakruhkan tapi kalau hanya sebatas tetesan air mata ini juga amalan para salaf dia tidak pernah memperlihatkan tangisan di depan orang. Tapi eh, kata para salaf kalau kamu bisa kalau kamu ingin nangis maka tahanlah tangisan kamu. Ini di luar sholat maksudnya. Uh, tahan, tangisan. Kalau kamu nggak bisa nangis maka kamu sembunyi katanya. Kamu uh, apa berdiri di majelis kemudian kamu pergi kemana saja. Ini ini para salaf mengatakan begitu. Karena takut dalam nangisnya nangis ria. Ketika di depan orang kita pengen nangis, kalau bisa tahan tangisan kita. Kalau nggak bisa nahan, maka bangkit dari majelis kamu pergi kemana saja. Nangisnya oh, udah nangisnya di mana aja di, di, dipuaskan gitu. Jangan di depan orang. Tapi kebalikan kalau zaman sekarang justru <laughs> di depan orang supaya kelihatan kayak usuh ya nangisnya begitu ya. Tapi kalau bisa ditahan ditahan. Habis ceramah doanya nangis. Nah, ya doanya nangis ya Apakah orang mukmin apabila belajar di suatu manhaj center apakah harus mencari guru yang bermanhaj salaf? Boleh tidak belajar pada seorang guru yang bukan manhaj salaf tetapi akidah akidahnya akidahnya baik. Allahu alam ya kalau yang yang bukan manhaj salaf akidahnya baik apa tidak. Ilmu yang dipelajari adalah akidah dan fikih. Ibu ya kalau belajar pertama harus lihat Eh, guru ya Syekh eh, para salaf mengatakan ya kalau kalian mempelajari agama belajar ilmu maka lihatlah siapa guru kalian karena ilmu itu adalah agama kalian katanya ya yang diperhatikan adalah akidahnya yang lurus para salaf para ulama sepakat kalau orang-orang yang di, di, di manhaj salaf ya akidahnya pasti dia di atas jalan yang lurus syekh apapun maka yang pertama kali kita cari guru-guru yang di atas manhaj salaf yang akidahnya lurus dan Bapak kalau tahu ya perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Al-Fawaid dia menukil seorang ulama besar ya ya abad abad kelima abad ke keempat ke keempat ya kalau nggak salah bahwasanya kalau kalian katanya menelaah buku-buku para salaf dari sekarang sampai e, zaman tabi'in dalam masalah akidah itu mereka sama sama persepsinya atau pemahamannya sama meskipun mereka hidup beda zaman mereka ya, hidupnya beda tempatnya beda negaranya tapi kalau sudah masalah akidah di buku-buku itu sama itu udah itu udah qadarullah udah apa e, fadlillah bukan karena dari Allah di manhaj yang lurus. Mereka nggak berselisih meskipun beda zaman, beda tempatnya ini di Basrah, ini di Syam, ini di Yaman, ini di Madinah. Tapi ketika ditelaah buku-bukunya oleh para ulama sampai sekarang itu Sesemin kan ditelaah. Dalam akidah nggak ada perbedaan. Lurus semuanya dalam masalah asma sifat, dalam masalah uluhiyah, dalam masalah tawasul, semua bicara lurus masalah akidah dari dari dari dulu dari zaman tabiin sampai zaman sekarang kalau melihat bukunya ya kita nggak menelaah sih kita nggak tapi kita tahu dari ulama yang menelaah seluruh bukunya dan buku itu bersambung pak sampai tabiin buku akidah jadi kalau ada oh, guru atau ada ustadz yang udah menyimpang dari manhaj dari masalah akidah kita yang diambil ilmunya akidahnya sendiri udah menyimpang apa yang lainnya Nah, jadi lari uh, lihat dulu akidah yang lurus, baru nanti masalah akidah, masalah fikih, boleh belajar fikih. Meskipun berbeda karena ulama salaf dan masalah fikih banyak perbedaan. Tapi kalau akidah harus cari yang akidahnya lurus, konsisten di atas manhaj salaf. Ya. Nah, kalau ingin tahu seorang yang manhajnya lurus dari satu, satu dari buku bacaannya, kedua dari pendapatnya tentang masalah kita Kalau dia udah ditanya di mana Allah, di mana-mana sudah tinggalkan sudah itu, syekh itu ya, itu akidahnya udah nggak pernah para salaf mengatakan Allah di mana-mana. itu lu udah kacau. Kemudian mengatakan bahasanya e, bagaimana tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kalau dia mengatakan oh sifat Allah ada 22, udah tinggalkan, itu nggak benar. Intinya dilihat akidahnya. Akidah ini pasti manhaj yang lurus nah, salaf kalau masalah fikih tentu ada perbedaan. Makanya berkata para salaf dikatakan Sufyan As-Sauri, maka carilah kalian timbalah ilmu kepada para salaf, para ahlu sunnah maksudnya, ya. Karena bah, mereka jalannya jalan yang lurus. Yang sedikit sekali perbedaan dalam masalah uh, fikih atau yang lainnya, ya. Allah alam sebenarnya harus dicari guru yang manhajnya salaf dan akidahnya yang baik, yang lurus kalau selain salam ya dia menjamin akidahnya ya nggak menjamin akidahnya lurus ketika seorang sholat ya, menghadap lalu di tengah-tengah sholat ada yang memberitahu apakah harus mengulang dari awal atau memperbaiki arahnya saja ketika seorang lagi sholat kemudian arah kiblatnya salah apa harus diulang apa enggak saya tanya Hah? Harus diulang apa diulang dari awal apa diteruskan salatnya? Maksudnya di uh, ah, di saja, tidak usah. Dalilnya mana? ya. Dalilnya masyhur, dalilnya tatkala ya tatkala itu kiblat kiblatain tatkala turun ayat eh, Al-Qur'an tentang harus apa pindah kiblat, maka sahabat Nabi pergi ke daerah yang ada kiblat kiblatain sekarang itu ya maka ketika itu para sahabat lagi sholat di sana, ada imamnya, ada makmum. Maka orang yang setelah sholat dengan sahabat di Masjid Nabawi, eh dengan Rasulullah, sahabat ini naik kuda kemudian untuk memberitahu orang yang sholat di Masjid Qiblatain. Maka dia berseru bahwasanya telah turun wahyu, sekarang kiblat itu mengarah ke Masjidil Haram. Maka ketika itu imamnya langsung muter gitu. Kan asalnya ah, menghadap ke Masjidil Aqsa, berlawanan arahnya di Madinah itu. Kalau Aqsa itu kan ke apa? Utara. Ke utara. Ya kalau haram ke selatan. Jadi imamnya itu langsung muter, makmumnya ke sana, imamnya ke sini. Nah, apa di, di, di apa di, di, di, di apa diulang? Enggak diteruskan. Teruskan itu Bapak bergerak kan, tapi bergerakan yang hajah apa dibutuhkan doruri diteruskan sholatnya kata para ulama maka ada orang yang di sholat menghadap selain kiblat maka kita arahkan teruskan dia sholatnya ya karena ketidaktahuan sebelumnya salah terlanjur selesai Hah? sholat terlanjur selesai itu sadar gitu itu salah ya kalau kalau problem masalah ini dua dua dua pendapat dua pendapat yang mengatakan bahwasanya dia diulang sholatnya kalau sudah selesai baru itu ternyata salah ada yang mengatakan diulang ada yang mengatakan tidak usah diulang dalilnya adalah sahabat pernah dia oh, di sebuah tempat kan tidak tahu arah maka dia sholatnya masing-masing ada yang ke sini apa eh, pas udah eh, mendung kan nggak tahu arah matahari sudah ternyata matahari ada tahu arahnya salah kemudian lapor ke Rasulullah Rasul mengatakan tidak disuruh untuk diulang lagi sholatnya ini pendapat yang kedua karena ketidaktahuan saya sholat masing-masing ada awalnya tahu awalnya tahu nggak iya ini awalnya nggak tahu kemudian pas awalnya nggak tahu ketika sholat nggak ada ngingetin sudah selesai ulama mengatakan tidak apa-apa ya, tidak apa tidak tidak diulang lagi sholatnya Allah alam so, ada dua pendapat yang yang tajam di sini beriktilaf. ada yang mengatakan diulang ada yang mengatakan tidak kalau tiga pendapat. pertama awalnya anda terjurus, terus kapal tiba-tiba berubah hmm. kita ngikutin gerakan kapal atau iya gerakan kapal meskipun arahnya sudah berbeda iya hmm. asalkan apanya takbir yang pertama kan hmm. takbir yang pertama menghadap ke ke kiblat tapi yang pertama udah ke kiblat, takbiratul takbiratul ihram, kemudian akhirnya bergeraklah perahu ke arah yang mana? Sudah. Iya, kita ya, tetap eh, ya. Jalan. Karena ada dalil dalilnya Rasulullah ya pernah apa? Dia sholat eh, apa? Sholat sunnah. Itu sholat sunnah ini dalilnya. Karena Rasul kalau mau sholat di atas kendaraan, ia menghadap ke kiblat, kendaraannya, kemudian takbir kata Ibnu Abbas, kemudian jalanlah. Pentaknya itu ke arah mana saja. Yang pertamanya ke arah kiblat, kemudian akhirnya di, di bergerak apa? Bergerak ya untanya mengarah ke mana saja. Di ini lagi sholat Karena Rasul sering sholat di atas kendaraan, sholat sunnah witir sama sholat sunnah sebelum subuh. Terutama sholat witir di atas kendaraannya. Masalah wajib terjadi perbedaan ya Allah alam bisawab intinya kalau sudah mengharap ke sana kemana aja penting pertama kali takbiratul ihram menghadap ke kiblat ya Allah alam eh, bisawab hadis di toko itu ada hadis kartu ah, kartu mengenai dia kan tidak punya amal Hah? dia punya amal sama sama sekali punya amal apakah, apakah la ilaha illallah itu amal iya amal ya bukan iman ya ya amal dengan iman amal dengan iman la ilaha illallah amal dan iman hmm. Oh, ya. Ya kenapa? Ya pertama kan tadi dikatakan al sunnah tentang iman itu kan anutqi bilisan. Ya qirar ya, itu adalah amalnya dia. Uh, ya ah. amal itu bukan berbuat baik. Iya. Oh, yang meninggalkan duri dan nah, jadi kan ya. apa? Su'batul iman itu ada 70, cabang keimanan ada tujuh puluh cabang. A'laha la ilaha illallah wa ya. imatul adha. Itu masuk amal seluruhnya ya itu hadis toko. ya Allah soal ya sampai sini kita lanjutin masa yang akan datang Allah alam bisawab subhanakallahumma bihamdika syadu ala la ilaha anta wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh